Eh, selanjutnya kita akan melihat kelompok yang kedua dari munada di mana ini yang keluar dari uh, kebiasaan. Ini keluar dari apa? kebiasaan. Kelompok yang kedua ini. Makanya kita perhatikan dengan baik ya. Di mana munadanya di sini adalah dia mabniun ala alamati rofi, ya. Dia mabni dengan tanda rofa ya. Dia mabni dengan tanda rofa. Nah, munada ini dimabnikan dengan tanda ropa pada dua keadaan. Jadi ada dua keadaan di mana munadak di sini dia dimabnikan dengan tanda ropa. Ya, sekali lagi tanda ropa itu ya tergantung dari bentuk isimnya ya. Ada yang dia nanti tanda rofaknya dengan dhammah, ada pula tanda rofaknya dengan apa? Dengan eh, dengan alif, ada pula tanda rofaknya dengan waw. Ya. Intinya dia dimabnikan dengan tanda rofak. Contoh ya, yang pertama ya, keadaan yang pertama yaitu alam mufrad. Nama orang tunggal, maksudnya alam mufrad itu nama orang tunggal yang hanya terdiri dari satu kata. Ya, karena di sana ada nama yang murakab. Murakab itu terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya Abdullah. Abdullah itu kan uh, terdiri dari dua kata. Ada yang pertama abdun, ya, yang kedua Abdul jalalah Allah. Nah, ini bukan alam mufrad. Akan nah, tetapi kalau alam mufrad, dia hanya terdiri dari satu kata saja, ya. Maka apabila munadanya dia alam mufrad, maka dia dimabnikan ya dengan tanda rofaknya dengan tanda apa dengan tanda rofaknya contohnya misalnya ya Muhammadu Ya Muhammadu. Muhammad ini mufrad. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan dhammah. Maka kita baca ya Muhammadu. Ya, contoh yang lain, ya Aliyu. Ali di sini adalah mufrad, maka kita tandai dengan apa? Dengan dhammah. Kita tandai dengan apa? Dengan dhammah. Baik, ya. Akan tetapi kita perlu ingatkan di sini ya bahwasanya di sini alam mufrad di sini tidak boleh ditanwin, ya, tidak boleh ditanwin. Hanya kita tandai, kita mabnikan karena isim mabni dia tidak boleh ditanwin, ya. Maka nggak boleh kita baca ya Muhammadun. Maka yang benar ya Muhammadu, ya Aliyu nggak boleh ditanwin, ya, karena isim mabni itu tidak di tidak ditanwin. Hanya tandai dengan tanda ropaknya saja, ya. Dengan domah maka kita beli domah saja bukan kain ya, tapi dengan bomah saja. Baik, kemudian ada kelompok yang kedua atau keadaan yang kedua yang dia di mana dia dimabnikan dengan tanda rofaknya e, yaitu kelompok nakiroh maksudah ya nakiroh maksudah Maksudnya nakiroh maksuda itu adalah nakiroh yang sudah tertuju pada orang tertentu walaupun belum jelas ya masih nakiroh tapi sudah tertuju pada orang tertentu. Contohnya misalnya ya rojulu ya ya rojulu maka dia mabni dengan tanda ya rofa ya rojulu ya ya rojulu. Baik Kemudian contoh yang lain adalah ya muslimu. Maka dia apa? Ditandai dengan tanda rofa yaitu bemah. Ya, ingat sekali lagi dia dimabnikan, tidak boleh ditanwin. Ya muslimu ya. ya. Kalau yang awal tadi kan ya rojulu, kemudian ya muslimu. Sekali lagi dia tidak boleh ditanwin.